Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Menan kathiran tayyiban mubarakan fi Kama yuhibu Rabbuna wa yurda Asyadu an la ilaha illallah Wa asyadu anna Muhammad Rasulullah Kita di halaman 60 Ya pada bab Af'al Ya bab fi'il fi'il Ya di halaman 60 yang kedua ya kita telah lalu pembahasan tentang fi'il madi kita beranjak ke fi'il mudhari sanian al fi'lul amru ya tapi yang masyur itu cara bacanya adalah ya fi'lul amri jadi mudhof mudhof ilaih ya bukan anat manut. tapi kita pembacaan selanjutnya kita mengikuti apa yang ada di cetakan buku ini jadi kita baca naat manut al fi'lul amru atau fi'lun amrun. Ya. Qala al-musannifu ya berkata penulis Ibnu Ajurum Hasan Haji dalam matan Jurumiyah wal amru majzumun abadan dan fil amr itu i'rabnya majzum selamanya. Asyarhu penjelasan ya dari Syekh Abi Anas Malik bin Salim Ibn Matar Al-Mahdari Al-Fi'lul Amru katanya. Fi'il Amr Hukmuhu bagaimana hukumnya Yakunu mabniyan daiman Walahu arba'u halatin Hukumnya yaitu mabni selamanya walahu arba'u halatin dan baginya ada empat kondisi. Yang pertama yubna ala sukuni مبني السكون إذا كان صحيح الآخر ولم يتصل بآخره شيء أو اتصلت به نون الإناث نحو قوله تعالى في سورة الكهف واذكر ربك dan ingatlah Rabb kamu wa qawlihi ta'ala wadhkurna ma yutla Ya, yang pertama mabni atas sukun ketika fiil amarnya itu ya adalah fiil sohi akhir dan dia tidak bersambung pada akhirnya sesuatu apapun atau fiil amar yang bersambung padanya nunul inas yaitu nun yang bermakna perempuan semisal pada contoh wadkur rabbaka dan ingatlah Rabmu. Ya, udhkur adalah fi'il amr mabni atas sukun karena dia adalah fi'il sohi akhir yang di akhirnya tidak bersambung sesuatu apapun. Sedangkan contoh yang kedua, wadhkur nama yutla dan ingatlah ya kamu perempuan kalian perempuan apa yang dibacakan fi buyutikunna ya di dalam rumah-rumahmu lanjutan ayat selanjutnya. Maka ulkurna itu adalah fil amar mabni atas sukun karena bersambung padanya nun inas. Yang kedua, yubna ala hadfi harfil illah yaitu mabni atas dihapusnya huruf illat. Huruf ilat itu ada tiga, bisa alif, wau dan ya. Ila kana mu'tal al akhiri ketika fi'il amrnya adalah dari jenis fi'il mu'tal akhir yang di mana fi'il tersebut diakhiri oleh huruf ada huruf ilatnya. Nahu qoulihi ta'ala ya fi suratin nahli dalam surat An-Nahl ud'u ila sabili rabbika ya serulah eh, ke jalan Rabbmu maka ud'u adalah fi'il amar mabni dengan dihapusnya huruf ilat wawu Wakolihi dan firman Allah yang lain ittaqillaha bertakwalah kepada Allah. Ittaqi fil amar jamabni atas dihapusnya huruf ilat wakolihi ta ta'ala wanha 'anil munkar dan laranglah atau cegahlah dari perbuatan mungkar. Inha itu fil amar mabni atas dihapusnya huruf ilat Ya. Kondisi yang ketiga yubna ala hadfin nuni yaitu mabni dengan dihapusnya huruf nun. Idza tasala bihi aliful isnaini aw wawul jama'ati aw ya'ul mukhatabati yaitu ketika fiilnya bersambung dengan alif isnain alif yang bermakna dua orang laki-laki atau wawu jamaah wawu yang menunjukkan makna jama' atau ya'ul mukhatabah ia yang menunjukkan wanita yang diajak bicara. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala nahu qalihi ta'ala fi surati al, fi surati al-Baqarah wa kula minha wa kula minha dan makanlah dari darinya. Dan firman Allah yang lain kulu washrabu dan makanlah kalian dan makan dan minumlah kalian. Wa ta'ala fakuli washrobi dan makan maka makan dan minumlah oleh kamu perempuan. Maka fi'il kula ya kulu ya ishrobu kuli ishrobi itu adalah fi'il amr yang tandanya mabni atas dihapusnya huruf nun ya Tanda mabninya adalah dihapus huruf nun. Pada kondisi yang keempat yaitu yubna alal fathi mabni atas fathah. Idza tasalat bihi nunut tawkid nahwu ushkurannallaha. Ya bersyukurlah, ya benar, kamu benar-benar bersyukurlah kepada Allah. Ya maka ini mabni ushkuranna itu fil amr mabni atas mabni atas fathah karena bersambung padanya nun taukid atau nun yang untuk menguatkan. Sini ada catatan kaki fa'wa idun watan bihat faidah dan catatan-catatan penting. Yang pertama U'turida ya, alal musannifi kaulihi al-amru majazumun wa ujibu anhu bi annal musannifa jaru ala madhhabil kufiyini kufiyina al-qailina bi annal amra qit'atun minal mudari'i majzumun ya minal mudari'i majzumun ala ma yujzamu bihi mudari'uhu mudari'uhu al-futuhatu al, -futuhatu al Qayyumiyah ya. Itu nama kitabnya Al-Futuhat Al-Futuhat Al-Qayyumiyah. Ya, pertama ya di sini Syekh Abi Anas Malik itu sedikit keberatan dengan perkataan musannif dalam matan Al-Jurumiyah yaitu al-amru majzumun. Jadi fil Ibnu Ajur Masan Haji berpendapat bahwa fil amr itu majzum. Ya namun uh, kita uh, bisa menerimanya karena penulis itu berdiri atas mazhab kufah. Ya. Mazhab orang-orang kufah di mana fil amr itu adalah atau dibentuk ya, berasal dari potongan fi'il mudhari yang majzum ya dan ya i'rabnya adalah di atas bagaimana tanda majzumnya ini di kitab Futuhat Al-Qayyumiyah halaman 89 jadi Syekh Abi Anas dalam syarahnya itu berbeda pendapat dengan Ibnu Ajurum kalau Ibnu Ajurum itu mengatakan fil amr adalah majzum abadan namun Syekh Abi Anas Malik itu mensyarahnya beda yang berpendapat bahwa fil amr itu mabni selamanya pada empat kondisi yaitu mabni ala sukun, mabni ala hasfi harfil illah, mabni atas dihapusnya nun dan mabni atas fathah. Ya, mengapa uh, Ibnu Ibnu Ajurrum berpendapat fil amr itu mahzum karena bisa jadi Ya, alasannya adalah fil amr itu dibuat dari fil mudhari yang majazum. Jadi semisal contoh uzkur itu berasal dari zakara yazkuru. Yazkuru ketika majzum itu dibaca yazkur. Setelah itu huruf ya-nya dibuang lalu ditambahkan alif. Karena ain fiilnya dibaca domah yaitu kaf dibaca yazkuru maka alifnya itu kita baca domah maka fil amarnya uzkur jadi pembentukan fil amr itu dimulai dari fi'il mudhari yang majazum yang kedua yang bagi ilmu mu'rabi an yakula fi i'rabin nahwi ya. yang bagi ilmu mu'rabi an yakula fi i'rabin nahwu waghfir lana ya. Ilfir fi'lun du'aun wala yakulu fi'lun amrun ta'duban ya jadi boleh menganggap atau menyebutkan bahwa ya fi'il amr itu bisa i'rab ya seperti pada contoh waghfir lana ya, ampunilah kami wahai rob ya ampunilah kami ya Allah waghfir lana maka fi'il amr yang kita anggap fi'il amr itu ikfir dari ghafara yaghfiru ikfir itu bukan dikatakan dia adalah fi'lun amrun atau fil amr. Namun kita katakan ikfir itu adalah fi'lun du'aun. Fi'il doa. Karena sejatinya fil amr atau perintah itu cenderung ya, dari atas ke bawah yaitu menyuruh namun saat kita menggunakan ikfir, kita meminta kepada Allah ya. Jadi untuk takduban, untuk lebih beradab atau lebih sopan, lebih etis. Karena kalau kita ke Allah, kita ke Allah Subhanahu wa taala itu dari bawah ke atas. Jadi konteksnya itu bukan memerintah Allah untuk mengampuni kita namun kita berdoa kepada Allah untuk mengampuni kita ya Allah ampunilah kami yang ketiga, taukidu fi'lil amri bin nuni lam yak'u fil Qur'anil Karimi. Taukid pada fil amr dengan nun taukid itu tidak berada pada eh, Al-Qur'an Al-Karim. Jadi makanya contohnya Ushkuran Allah itu Syekh Abi Anas Malik itu tidak mengambil dari Al-Qur'an karena di Al-Qur'an itu tidak ada fi'il amr yang diberi taukid dengan nun taukid. Makanya Allah contoh yang keempat itu tidak ada tanda kurungnya karena beliau dalam menulis buku Al-Mumti itu berkomitmen untuk memberikan contoh-contoh hanya dari Al-Quran atau hadis-hadis yang sahih saja maka Allah ini adalah uh, contoh yang dibentuk oleh Syekh sendiri dan bukan dari Al-Quran Nul Karim Demikian semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.